Ikhwani rahimakumullah barakallahu kita lanjutkan kembali di awal awal ayat ini atau surat ini Allah Swt. kita ulang kembali menerangkan tentang kedudukan Al-Qur'an, anjuran agar seseorang mendekat kepada Al-Qur'an dan mengambil petunjuknya, mengamalkan isinya. Demikian juga menanamkan pengagungan tentang Allah SWT yang telah menurunkan Al-Quran. Demikian juga menanamkan kecintaan dan pengagungan kita pada Rasul yang Allah SWT utus yang membawa Al-Quran yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah barakikum Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran Itu kemuliaan mereka di dalam kisah-kisah sirah telah kita saksikan Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, yang mengambil petunjuknya dengan utuhnya, yang pada imamnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, radhiyallahu taala anhum. Telah kita baca bagaimana sifat-sifat mereka sifat-sifat orang-orang yang benar-benar secara utuh mengambil petunjuk Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana hadirin ikhwani rahimakumullah barakatikum zuhudnya mereka terhadap dunia? Bagaimana pengorbanan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana mujahadah mereka, perjuangan mereka di dalam meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana keikhlasan mereka? Luar biasa. Sifat-sifat orang-orang yang cara utuh mengambil ya cahaya Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu tidak mungkin hadirin ikhwani rahimakumullah barakatikum di hari ini tidak mungkin kita berangan-angan ingin memiliki keimanan yang tinggi, kita ingin memiliki sifat yang mulia, tapi kita menjauh dari Al-Quran tidak mungkin. Kita malas membaca Al-Quran, kita malas menggaji ya kandungan Al-Quran ya itu tidak tidak mungkin karena mereka orang-orang yang mendahului kita dengan keimanan ya yang para imamnya adalah Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau itu adalah Al-Quran yang berjalan seperti disebutkan di dalam Sahih hadis yang Sahih karena khuluquhul Al-Quran karena khuluquhul Al-Quran kata Aisyah radhiyallahu taala adalah Nabi SAW akhlaknya itu Al-Quran sifatnya itu adalah Al-Quran karena itu di awal-awal ayat ini Allah SWT menceritakan tentang kedudukan Al-Quran. Kemudian juga Allah menceritakan tentang orang-orang yang bersamaan dengan tingginya kedudukan Al-Quran ini, orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran, orang-orang yang kafir kepada Allah SWT, mengingkari kerasulan Muhammad SAW dan mengingkari kebenaran Al-Quran. Allah SWT berfirman, masih merupakan lanjutan dari penyebutan orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran alal ala alihata ilah wahida inna hadha la syai'un uja apakah dia datang dalam rangka menetapkan satu ilah satu Tuhan saja padahal di sana banyak sekali ilah-ilah yang selama ini kami agungkan kan gitu? selama ini mereka agungkan sekian ratus ilah Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan yang ada pada waktu Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini merupakan perkara yang sangat aneh sekali. Pada saat Nabi kita Muhammad SAW datang dengan ajaran baru yang tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka, inna hadza la syai'un Dan ini merupakan syubhat, ini merupakan pemikiran yang dapat mempengaruhi orang lain. Pemikiran mereka seperti ini dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu disebut sebagai syubhat, suatu pemikiran yang dapat mempengaruhi orang lain. Wan talaqal mala'u dan kemudian al mala yaitu pembesar-pembesar dari mereka bertolak untuk menyebarkan untuk menyebarkan fitnah. Animshu wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian wahai umatku begitu mereka adalah para pembesar dan para imam imamnya orang-orang kafir musyrik Mekah pada waktu itu agar mereka tetap berjalan menjalankan tradisi-tradisi nenek moyang mereka anim wasbiru bersabarlah kalian sabar sabar di atas kebatilan sabar di atas kebatil kebatilan waliyadullah wasbiru ala alihatikum habas nafas yaitu seseorang menahan jiwa tapi di atas kebatilan oleh karena itu di sini sabar ikhwani rahimakumullah barakifikum itu sifat yang umum dan sabar, sabar yang terpuji adalah sabar di dalam tiga perkara saja sabar di atas ya perintah Allah sampai dia menjalankannya sabar di atas larangan Allah sampai benar-benar dia berhasil meninggalkan yang ketiga sabar di atas takdir ketentuan Allah karena keinginan kita berbeda dengan keinginan Allah Terkadang kita menginginkan, menginginkan sesuatu, tapi Allah menginginkan yang lainnya Dan sesuai dengan ilmunya. Nah, kalau selain ketiga hal ini tidak terpuji, ini sabar di atas kebatilan tidak terpuji. Seseorang sabar di atas kebatilan sudah jelas mungkar, sudah jelas amalan-amalan yang menyimpang dari agama. Bukan kesabaran yang terpu terpuji, sabar yang celah wasbiru ala alihatikum bersabarlah kalian ya untuk tetap mengagungkan untuk tetap ya menghamba kepada Tuhan-Tuhan kalian selama ini yang telah diuri-uri yang telah dilestarikan oleh nenek moyang nenek moyang kalian ala alihatikum inna hadza la syai'un yura inna hadza la syai'un sesungguhnya ini adalah sesuatu yang benar-benar dimaksudkan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kata mereka. Artinya tidak main-main gitu kata saya Muhammad Ibn Utsaimin ini menunjukkan bahwa memang Nabi kita Muhammad SAW di dalam dakwahnya itu bukan main-main. Beliau berdakwah memiliki misi yang sangat jelas, memiliki maksud yang sangat bersih, ya, memiliki tekad yang sangat bulat. Itulah dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dan oleh karena itu mengena kepada para umat pada waktu itu. Perhatikan hadirin ikhwani rahimakumullah barakafikum. Pada saat Allah SWT menghendaki dengan sunnah kaunia Pada saat beliau berhijrah ke kota Madinah Allah menghendaki pada waktu itu banyak umatnya masuk Islam Sebelum beliau dan ya Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah sesuai dengan sunnahnya sedikit yang masuk Islam tapi tidak menyurutkan niat beliau yang kuat, tekad beliau yang kuat, yang bulat, niat beliau yang tulus, yang ikhlas, tidak menyurutkan itu semua. Meskipun sedikit pada waktu itu diikuti oleh orang-orang di Makkah Oleh karena itu dakwah beliau itu memiliki visi dan misi yang sangat jelas, niat yang tulus, yang ikhlas, tekad yang bulat, tidak main-main. Inna hadza la syai'un yurad. Dengan itu Allah SWT menolong agama. Di Madinah disambut oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Kemudian beliau menghadapi berbagai macam tantanya, kan begitu. Di Madinah, di awal-awal di Madinah itu menghadapi berbagai, macam tantangan, baik dari internal, dari kalangan eh, sahabatnya, orang-orang yang berada di masyarakat Madinah pada waktu itu maupun dari kalangan internal, dari kalangan orang-orang musyrik di Makkah yang memang masih menaruh dendam namun perhatikan, pada saat Nabi kita Muhammad SAW sudah tidak menghadapi berbagai macam ancaman yang berarti maka beliau mulai melancarkan kembali dakwahnya. Beliau melakukan ya surat menyurat kepada para pembesar-pembesar yang ada pada waktu itu perhatikan. Begitu sangat kuatnya tekad beliau di dalam mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu Inna hada la syai'un Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma sami'na fil millatil akhirah. Kami kata orang-orang kafir Madkah pada waktu itu belum pernah mendengar ajaran seperti ini di atau pada ajaran yang terakhir yaitu ajaran agama Nasrani karena mereka membawa agama Nasrani pada waktu itu yang terkenal di mata orang-orang kafir Madkah yang mereka kenal mereka itu ya berpendapat tasli yaitu Tuhan itu tiga Tuhan itu tiga. Nah kalau ini Muhammad datang menetapkan satu ilah saja, berarti Muhammad ini lain sendiri. Ajaran ahli kitab yang terakhir saja tidak menetapkan satu ilah. Mereka menetapkan tiga ilah. Kok ini Muhammad kok menetapkan satu ilah saja yang harus kita dan yang harus kita imani. Masa mi'na bihada fi millatil akhirah. In hada ilah tilak. Kemudian kata mereka, sesungguhnya ini tiada lain hanyalah ikhtilak, yaitu al-ikhtilaq hanyalah dusta Allah SWT berfirman, "Aunzila alaihi dzikru min Apakah diturunkan kepadanya zikir Al-Qur'an ini di antara kita? Padahal kita ini di antara kita ada orang-orang yang lebih mulia dari Muhammad dalam pandangan mereka. Balhum fi syakkin min zikri tetapi sebenarnya mereka itu ada penyakit keraguan di dalam hati mereka terhadap Al-Qur'an. Jadi hadirin ikhwani rahimahullah barakatuh. Kalau kita ragu, menunjukkan hati kita itu berpenyakit. Karena penyakit itu ada dua. Penyakit ragu yang pertama, yang kedua penyakit syubhat. Kalau kita nggak jelas tentang satu hal, yang mana hal itu sebenarnya sudah perkara yang sudah jelas, tapi kita nggak jelas. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ragu tentang satu kebenaran, berarti menunjukkan hati kita terserang penyakit. Sebagaimana jasad kita atau jasmani kita itu kena bisa kena penyakit, demikian juga rohani kita bisa kena penyakit. Kalau seseorang sudah terkena penyakit keraguan, maka akan berdampak kepada lemahnya iman. Seseorang ragu tentang Al-Quran, apa iya ya Al-Quran itu dapat memuliakan saya? Ya? Pasti dia malas baca Al-Quran, mengkajinya malas, mengamalkannya kok, jadinya malas. Ragu, ragu yang sampai membawa kepada tingkat pengingkaran ini yang membahayakan. Imbah, ikhwani rahmatullah keraguan yang sampai membawa kepada tingkat ingkar waliyadzubillah ini yang berbahaya sebagaimana keadaan orang-orang kafir Mekah pada waktu disebutkan oleh Allah tentang sifat mereka balahum bisyakkim min dzikri kenapa mereka melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu ya karena Allah membuka aib mereka ternyata karena adanya keraguan hati hati mereka itu terkena penyakit ragu ternyata balahum bisyakkim min dzikri falamma ada ya bahkan mereka belum merasakan ada nanti artinya orang yang sudah kena penyakit ragu sehingga membawa kepada pengingkaran ini biasanya sesuai dengan sunatullah tidak akan kembali kepada kebenaran sebelum datang kepada mereka boleh itu Kalau sudah Allah azab baru dia tahu. itu Diingatkan, diberi peringatan, diberi dan eh, disampaikan agama, disampaikan himbauan tidak membuat mereka tergerak hati sembuh dari keraguannya kecuali setelah diturunkannya ah, ada Dalam itu ada. Kemudian Allah swt berfirman Am wahab am lahum mulkus samawati wa ma bainahuma Apakah mereka memiliki perbendaharaan rahmat Allah yang Maha Aziz dan al waha Maha Pemberi Anugerah? Tentu jawabannya tidak, pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban. Ataukah mereka memiliki kekuasaan langit-langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya? Kalau memang mereka memiliki kekuasaan demikian, cobalah mereka memanjat naik sampai ya ke atas. Artinya menguasai kekuasaan langit-langit dan bumi tadi, kemudian menetapkan siapa-siapa yang berhak diberi rahmat, siapa-siapa yang berhak diangkat menjadi nabi, kan begitu. Karena mereka tidak punya kemampuan, jadi mereka jadi mengapa mereka protes ketika diangkat seorang nabi dari kalangan mereka sendiri? Maklumnya seperti itu. Kemudian Allah SWT berfirman, terakhir hadirin, Jullumma hunalika mahzumun min al ahzab jundun jundun ma disebutkan oleh para artinya jundun dari azim yaitu pasukan yang jumlahnya itu tiada tahan banyak hunalika di sana mahzumun mengalami kehancuran pada waktu itu belum ada tentara hadirin Ikhwani rahimahullah barakatuh. Tetapi ayat ini sudah diceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Waktu itu belum ada tentara. Belum ada tentara-tentara yang hendak menyerang Nabi itu belum ada. Berarti di sini sebagai suatu mukjizat pemberitaan dari Allah yang disegerakan. Nanti wahai Muhammad, nanti akan ada tentara-tentara yang akan menyerangmu dan mereka nanti akan kalah. Jundum mahunalika mahzum kan mereka akan mengalami kekalahan dan benar hadir ikhwani rahimakumullah itu kalau kita baca sirah nabawiyah maka luar biasa bagaimana pertolongan-pertolongan yang Allah SWT berikan untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW untuk meninggikan agamanya itu penting dibaca antum wajib baca juga itu sirah nabawiyah ya. bagi minal ahzab dari ahzab ahzab itu kalau zaman sekarang namanya koalisi mereka bersatu padu dari berbagai macam golongan menyerang Nabi kita Muhammad SAW ingin membumi, hanguskan Islam tapi Allah SWT wa yutimmu wa yakallahu illa ayutimman nurahu Allah SWT enggan melainkan tetap menyempurnakan agama walau walau karena kafirun meskipun orang-orang kafir itu tidak suh jadi hadirin khawani rahmatullah barakatuh sebagai uh, inti dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini yang ada hubungannya dengan kehidupan kita adalah ya, kita usahakan untuk berusaha semaksimal mungkin mendekat kepada Al-Quran tidak ada jalan kemuliaan bagi kita untuk meraih sifat-sifat yang mulia yang ada di dalam diri kita selain kita mendekat dengan Allah. Ini yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad wa ala alihi